Setelah kita ambil sedikit pembahasan tentang al-munada itu ta'rifnya yaitu bahwa munada adalah al-matlub iqbaluhu yang dituntut untuk menghadap dengan perantaraan satu huruf dari huruf-huruf nida. Ya, kemarin telah kita sebutkan ya delapan macam huruf munada ataupun harfun nida. Sekarang kita masuk ke macam-macamnya. Wal munada khamsatu anwa'in dan munada itu ada lima macam. Yang pertama al-mufradul alam, mufradul alam. Yang kedua al nakirah al-maqsudah. Nakirah yang dimaukan orang tertentu. Kalau al-mufradul alam seperti ya zaidu, an-nakirah al-maqsudah seperti ya rajulu, ya zalimu yang dimaukan orang tertentu. Wan nakirah ghairul maqsudah dan nakirah yang tidak dimaukan orang tertentu ya rajulan ya zaliman wal mudhaf dan munada mudhaf seperti ya Abdullah wal musyabbah bil mudhaf ataupun yang diserupakan dengan mudhaf ya tali'an jabalan aqbil فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على ما على ما يرفعان به في حالة الإعراب. Adapun mufradul alam dan nakirah maksudah hukumnya sama. Mufradul alam seperti ya Zaidu, ya Muhammadu dan nakirah al-maksudah ya zalimu, ya rajulu hukumnya sama yaitu keduanya dimabnikan. Mabninya di atas apa? Di atas apa yang dia dirofakkan dengannya ketika dia marfu' Kalau rajulun ketika marfu dengan apa? Bommah. maka dia ketika menjadi munada mabniyah di atas bommah. Ya. Halatul i'rab yaitu ketika dia mu'rab. Ketika dia marfu mu'rab di atas harokat apa? Maka dia di atas itu di mabnikannya. Fayubnayani 'ala bommi in kana mufradaini, maka keduanya yaitu apa? Mufradul alam dan nakiru al maksudah dimabnikan di atas dhammah in kana mufradaini apabila keduanya mufrad. Ya, mufrad di sini ya bukan musanna, bukan jamak, bukan mulhaq. Contohnya ya Zaidu. Ya Zaidu. Ya rajulu. Ya, kenapa? Karena Zaid dan rajulu ketika marfu dengan dhammah, maka ketika mabni dia dhammah. Au jam'a taksirin ataupun jamak taksir. Ini juga sama, mabniyah di atas dhammah karena jamak taksir marfu'nya di atas dhammah. Ya zuyudu, ya rijalu. Au jam'a muannatsin saliman ataupun jamak muannats salim. Juga sama di atas dhammah. Ya muslimatu tanpa tanwin ya. Au murakkaban masjian ataupun isim yang ditarkib dengan tarkib masjid. Nahu ma'di karibu. Di atas dhammah pula mabniyah. Wa yubnayani 'ala al-alifi fi tasniyah nahu ya zaidani wa ya rajulani. Dan al-mufradul alam an-nakirah al-maqsudah dimabnikan di atas alif pada yang musanna, pada isim isim yang musanna. Contohnya ya zaidani, ya rajulani. Ya. Mabni di atas alif. Kenapa? Karena Zaidan dan Rajulan ketika marfu di atas alif. Ya, I'rabnya bagaimana? Ya Zaidani. Ya harfunida Zaidani. Munada mansub. Mabni ala mada? Ma, munada mabni ala al-alif. Si mahali. Nasbin. I'rabnya mahali. Kalau tadi ya Zaidu, ya munada harfunida Zaidun. Munada mabni ala dom fi mahali nasbin. Pada mahalnya, I'rabnya wa alal wawi fil jam'i dan dimabnikan di atas wawu pada jamak pada jamak ya zaiduna ya harfu nida zaidun munada mabni ala al waw fi mahalli nasbin wa thalathatul baqiyatu mansubatun la ghair sedangkan tiga sisanya dari munada itu mansub berarti mu'rab wala mansub La ghairu tidak ada yang lain. Ya, tiga sisanya yaitu an-nakirah ghairul maqsudah dan al-mudhaf, munada mudhaf dan al-musyabbah bil mudhaf itu ketiganya adalah mansub, tidak ada yang lain. Yaitu an-nakirah ghairul maqsudah, nakirah ghairul maqsudah, nakirah yang tidak dimaukan orang tertentu. Kaqaulil a'ma seperti ucapannya seorang yang buta, ya rajulan khudh biyadi, wahai seorang laki-laki siapapun dia khubyadi biadi, pegang tanganku, tuntun aku. romnya ini jelas ya. Ya harpunida nida rajulan munada mansub wa alamat nasbi al-fathah al-zahir ala akhirih. khub fi'lu amrin mabni ala al sukun Wa fa'iluhu mustatir fihi wujuban taqdiru anta biyadi jar majrur muta'allaq bi al fi'il Wal mudhaf dan mudhaf. Contohnya ya Abdullah. Ini juga romnya jelas wal musyabbah bil mudhaf dan yang diserupakan dengan mudhaf contohnya ya hasanan wajhu wahai orang yang tampan wajahnya ini juga i'rabnya jelas ya harfu nida hasanan munada mansub wa alamat nasbihi al fathah dhairu ala akhirih hasan sifat musyabbah musyabbah ya'mal amala isim fa'il yarfa'ul isma wa yansibu al-maf'ul yarfa'u al-ism ataupun fa'il wa yansibul maf'ul yarfa'u al-fi'l wajhu yarfa'u al-fa'il wajhu fa'il marfu fa'ilnya hasanan wa alamatu rafi'i dhamma dhahiru ala akhiri wa huwa mudhaf alha mudhaf ilayh contoh yang lain wa yatali'an jabalan sama hanya saja di sini jabalan maf'ulun bih kalau mau di Arab dengan lengkap ya harfu nida tali'an munada mansub wa ismu fa'il ya'mal ya amal al-fi'il yarfa'u al-isma wa yansibul khabar wa fa'iluhu fa'ina tali'an bamir mustatir fihi jawazan taqdiru huwa jabalan fulun bih wa ya rahiman bil ibadi ya sama hanya saja dikatakan bil ibadi al-jar wal majrur muta'alliq bi rahiman taqaddama fi babila allati li nafsil jinsi bayanul mushabbah bil mudhaf dan telah lewat pada pembahasan tentang la fil jinsi. Penjelasan tentang apa itu makna al masyabah bil mudhaf. Wa bayanul murad bil mufrad dan juga telah lewat penjelasan tentang yang dimaksud dengan mufrad pada pembahasan ini. Pada pembahasan munada sama dengan pembahasan mufrad yang ada pada pembahasan apa? La nafilil jinsi. Yaitu apa? Mufrad ma laisa mudhaf wala syabihan bil mudhaf. Kemudian sedikit penjelasan tentang an-nakira al-maqsudah nakira maksud adalah ma'aradu ta'rifuha bin nida' bi an qusida biha muayyanun ka qaulika ya rajulu turidu bihi syakhsan muayyana an-nakira al maksud adalah ma'aradu ta'rifuha yang ma'rifahnya itu muncul kemudian yaitu dengan sebab nida panggilan sebelumnya dia nakiroh rajulunya nakira ya Zalimun Nakiro, Ketika dia dijadikan sebagai munada menjadi apa? Ma'rifah. Ya rajulu. Ya zalimu berarti nakirahnya munada an-nakir al maksudah ada ta'arid sifatnya. Arid datang belakangan setelah dia dijadikan munada. Bi anqusida biha yaitu dengan dimaukan dengannya orang tertentu. Seperti ucapanmu ya rajulu ya rojulu, maksudnya orang tertentu yang sudah maklum indal mukhatab siapa Saya ulangi bahasa nakira maksudah adalah apa yang dia muncul ma'rifahnya dengan sebab nida yaitu dengan cara dimaukan dengan nakira maksudah ini orang tertentu seperti ucapanmu ya rojulu. Kemudian al-musyabah bin mudhaf saya ulangi lagi meskipun sudah lewat Maknanya al musyabah bil mudhaf adalah mattasala bihi syai'un min tamami makna al musyabah bil mudhaf huwa mattasala bihi syai'un min tamami makna al musyabah bil mudhaf adalah apa yang dia ataupun apa saja yang bersambung dengannya sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Apa saja yang bersambung dengannya sesuatu yang menyempurnakan maknanya seperti tadi. Ya. Yeah. Dalam contoh disebutkan ya polian jabalan. Polian jabalan kah? Polian dikatakan sebagai al musyabah bil mubaf. Kenapa? Karena bersambung dengan polian sesuatu yang lain yaitu jabalan yang di sini jabalan itu menyempurnakan makna polian. Kenapa disebut dengan musyabah bil mudhaf? Karena dia sepertiga adanya mudhaf, dia belum sempurna tanpa mudhaf ilaih. Demikian pula ya al musyabah bil mudhaf. Dia belum sempurna maknanya tanpa sesuatu yang lain yang menyempurnakan maknanya apakah isi marfu seperti hasanan wajuh ataupun yang mansub seperti tolian jabalan ataupun yang majrur rahiman bil ibadi kalau pada contoh ya Musa ya romnya bagaimana ya Musa ya harfu nida Musa munada mufradul alam mabni ala dhammah muqaddarah ya ala akhirih mana min ya? ta'adzur ya nahu isim maksur mahalnya apa nasab mahalnya nasab kalau ya si bawai ya si bawaihi Irobnya bagaimana? Ya harfu nida si bawahi munada mufradul mufradun mufrad alam mabni ala dhamma muqaddara ala akhirih. Apa yang menghalanginya dhamma? Mana min ya? istighalul mahal harakatil bina al asli dengan harokat bina asli karena si bawah mabniya di atas kasroh itu bina aslinya kasroh adapun bina dhammah yang ditakdirkan arid. kalau pada contoh munada yang berupa tarkib isnadi seperti ta'abbat syar apabila ada orang yang namanya ta'abbat syarra kemudian dipanggil ya ta'abbat syarra Ya, romnya bagaimana? Tambah atau syarah sudah jadi nama tadinya sih terdiri dari fil fa'il, maf'ul. Tabat tasyarra orang yang dia menyembunyikan kejelekan. Kemudian dijadikan sebagai nama. Ya tabat tasyarra ya, i'rabnya ya harfu nidain tabat tasyarra jadi satu munada mufrad alam mabni ala dhammah muqaddarah ala akhiri man min duhuriya istighalul mahal bi harakatil hikayah dengan harokat penghikayatan Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ditutup dengan fi mahali nasbin. fi ya Zaidu ya harfu nida mabni ala sukun la mahalala min al-i'rab Zaid munada mufrad. Ya. Mabni ala dhom fi mahali nasbin. Karena ia itu menggantikan posisi fiil yang dibuang ad'u atau unadi. Demikian pula ya rajulu pada mahalnya nasab. Hmm Sudah ya Kemudian rincian berikutnya yang terkait dengan munada. إذا كان المنادى مضافا إلى ياء المتكلم جاز فيه ست لغات إحداها حذف الياء والاجتزاء بالكسرة نحو يا عباد يا عبادي يا قومي وهي الأكثر apabila munadanya dibofahkan kepada yang mutakallim maka boleh pada munada dengan enam sisi bahasa ihdaha sisi bahasa yang pertama dari munada yang dibofahkan kepada ya mutakallim adalah ya haful ya'i wal ijtiza'u bil kasrah membuang ya dan mencukupkan dengan kasrah contohnya ya ibadi aslinya apa ya ibadi ya ibadi ya. yang kedua contohnya ya qaumi aslinya apa ya qaumi kemudian bahasa sisi bahasa yang kedua isbatul ya sakinah nahu ya ibadi menetapkan ya dalam keadaan disukun ya ibadi ya. Erobnya bagaimana? ya ibadiya harfu nida ibadi munada mudhaf mansub alamatu nasbihi fathah muqaddara alama qabla aliya mana min dhuhriha istighalul mahal bi harakatil munasabah sama dengan yang sebelumnya juga ya ibadi itu juga sama Erobnya dengan ya ibadi hanya saja dikatakan qabla aliya al mahdhufah gitu ya qabla al-ya mahdhufah Asalisa yang ketiga isbatul ya maftuhatan nahu ya ibadiya. Menetapkan ya dalam keadaan fathah ya ibadiya alladzina asrafu. Ini juga jelas ya. Ya harfu nida ibadi munada mudhaf mansub wa alamatun nasbi fathah muqaddarah ala qabla al-ya mana min dhuhuri ya isyghal mahal bi harakatil munasabah. Kemudian ar-rabi'ah bahasa yang keempat qalbul kasrati fathatan wa qalbul ya'i alifan. Membalik kasrahnya menjadi fathah. Kasrahnya dibalik atau dirubah menjadi fathah dan yanya dibalik atau dirubah menjadi alif. Sehingga jadilah pada contoh ya hasrata aslinya apa? Ya hasroti. Duhai kerugianku. Dibalik di sini fathah pada ta atau kasrah pada ta menjadi fathah kemudian ya-nya menjadi alif. <clears throat> I'rabnya bagaimana ya? Harfu nida hasrata munada mudhaf. Mansub wa alamatu nasbi fathah muqaddarah alama qabla al-ya al-mun qalibah alifan. Mana min zuhuri ya isyghalul mahal bi harakatil munasabah. Jadi tanda nasabnya adalah fathah muqaddarah di atas ma qabla ya apa yang sebelumnya ya al yang ya dibalik menjadi apa ataupun yang ya-nya berubah menjadi alif. Mana min duhuriya isyaghalul mahal bi harakatil munasabah. Iya, seperti itu aja. Ditambahkan al ya al alifan. Ya. Alifan ya romnya sebagai khobarnya inqalaba karena inqalaba termasuk akhwatnya sorok Kemudian Al-khamisah sisi bahasa yang kelima Hazul alifi wal ijtiza'u bil fathah. Membuang alif dan mencukupkan dengan fathah. Yaitu ya gulama, ya gulama pendek. Ya gulama. Eromnya eh, bagaimana ya gulama? Ya harfu nida. Gulama munada mudhaf mansubu alamatu nasbihi apa fathah muqaddara alama qabla al ya al munqalibah alifan mahdhufah tambahkan. Ya, ditambahkan seperti itu. Wa alamatu nasbihi fathah muqaddara ala ma qabla ali al munqalibah alifan mahdhufah. Malam itu iduriha isya'ul mahal biharatil biharakatil munasabah. Satu lagi bahasa yang keenam hazul alif yadhammul harfi alladhi kana maksura. Kaqaulihim كقول بعضهم يا أم لا تفعلي بضم الميم وقرئ رب السجن بضم الباء وهي ضعيفة ya bahasa yang keenam adalah membuang alif dan memdomah huruf yang tadinya dikasrah ya, seperti ucapan sebagian orang Arab ya ummu la taf'ali wahai ibuku janganlah kau perbuat Bidhamil mim dengan membomah mim. Wa quri'a dan dibaca dalam kiroah yang lain Robbi sijni dengan Robbu Membomah baknya Robbu sijni. Dan ini bahasa yang paling lemahnya. Yang paling lemahnya. I'rabnya bagaimana ya harfu nida um munada mudhaf mansub wa alamatu nasbi fathah muqaddarah. Alama qabla al ya al munqalibah alifan mahdhufatan al munqalib ma qablaha dhammatan. <laughs> Panjangnya. Ya, saya ulangi wa alamatu nasbi fathah muqaddarah ala ma qabla al ya al munqalibah alifan mahdhufatan. Al munqalib dibalik lagi alifnya. Al munqalib ma qablaha dhammah. Yang dibalik apa yang sebelumnya menjadi dhammah. Jadi mansub dan nasabnya fathah yang ditakdirkan pada apa yang sebelumnya yang dibalik ya ini menjadi alif yang dibuang alifnya kemudian dirubah apa yang sebelum alif tersebut yang dibuang dhammah laknya nahiyah tafali fi'lu mudhari fi'lun mudhari majum bilana bila nahiyah wa alamatu jazmihi harfu amnu li minal amtilatil khamsah ya mungkin cukup sampai di sini dulu insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya bismillah subhanallahi wa bihamdihi syukur la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu